Apakah disyaratkan, disyariatkan mengucapkan selawat atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjabat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan ketika berjabat tangan. Kecuali ucapan salam ketika berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi Dan ini salah satu bid'ah yang tersebar luas. Sebagian kaum muslimin di negeri kita ini, baik di Sumatera atau di Jawa, Itu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Selamat.